وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah Sebagaimana telah kita ketahui bersama dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya ayat kursi adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan di antara yang menunjukkan keagungan ayat ini ayat ini diawali dengan kalimat tauhid. Ayat yang diawali dengan kalimat tauhid, ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayyul Qayyum. Ya. Ini diantara yang menunjukkan bahwasanya ayat ini adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quranul Kerim. Diawali dengan kalimat Tauhid. Kalimat yang seluruh para nabi, para rasul mengajak kaumnya mengucapkan kalimat ini. Tanpa kecuali. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua para nabi, para rasul mendakwahkan, mengajak umatnya untuk mengucapkan kalimat ini. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika datang di tengah-tengah orang Quraisy, beliau mengatakan, "Qulu la ilaha illallah." Ucapkan kalimat la ilaha illallah tuflihu sungguh kalian akan beruntung iya kalimat la ilaha illallah adalah sebab keberuntungan lihat sabda rasul ini ucapkanlah la ilaha illallah tuflihu dan dalam bahasa Arab yang namanya tuflihu falah keberuntungan yakni segala kebaikan dan keberuntungan di dunia dan di akhirat di dunia akan beruntung akan mulia di akhirat akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Memang kalimat ini adalah kalimat yang agung, sebab falah, sebab keberuntungan. Oleh karena itu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahkan manusia mengucapkan La ilaha illallah dengan damai. Kalau mereka tetap saja tidak mau mengucapkan La ilaha illallah bahkan menentang syariat Allah, menentang untuk beriman kepada Allah, diperintahkan oleh Allah agar Rasul memerangi manusia, berjihad, namun dengan penuh adab dan penuh kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, Rasul mengatakan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia ketika mereka melawan, ketika mereka tidak mau masuk ke dalam agama Islam untuk mereka mengucapkan la ilaha illallah. Karena memang la ilaha illallah itulah keberuntungan dan kebaikan. Oleh karena itu disyariatkan juga bagi kita untuk mentalkin orang-orang yang hendak meninggal. Agar akhir ucapannya adalah kalimat tauhid. Jangankan orang-orang Islam yang sehari-harinya mengatakan dirinya Islam, sehari-harinya sholat, Disyariatkan untuk kita mentalkin ketika mereka akan meninggal untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jangankan mereka. Orang yang tadinya bukan muslim, kita disyariatkan juga untuk mentalkin. Misalnya kita punya keluarga, punya bapak atau yang lainnya bukan muslim, di saat menjelang kematiannya, kita menjenguknya, mentalkin dia, siapa tahu di akhir hayatnya dia mau mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Seperti yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al Imamul Bukhari rahimahullah ketika pamannya Abu Talib dalam keadaan sakaratul maut datang Rasul sallallahu alaihi wasallam di sampingnya Rasul mengatakan qul ya ammi la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah wahai ammi wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah kalimat yang dengannya aku akan, akan bela engkau di hadapan Allah ucapkan kalimat la ilaha illallah yang dengannya aku akan bela engkau di sisi Allah di detik-detik terakhir sebelum wafatnya Abu Talib. Iya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin betapa indahnya kalimat ini, betapa agungnya kalimat ini. Dalam hadis Rasul mengatakan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapannya di dunia ini la ilaha illallah dakhala jannah, dia akan masuk dalam surga. Ya. Oleh karena itu kalau kita punya saudara, punya orang yang sedang sakarat atau dalam keadaan sakit, bicaranya ngalur ngidul, kita ingatkan, ucapkan la ilaha illallah. Suruh berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Istighfar dan seterusnya. Sehingga akhir dari kehidupannya mudah-mudahan adalah kalimat apa? La ilaha illallah. Ya. Kadang ada orang-orang yang sakit parah menjelang kematiannya bercerita tentang dunia, bercerita tentang usahanya, bercerita tentang dunianya kita ingatkan untuk sesuatu yang bermanfaat baginya beristighfar kepada Allah bertasbih bertahmid dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah agar akhir dari kehidupannya nanti dimudahkan mengucapkan kalimat ini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah dan ketahuilah ini diantara keutamaan yang menunjukkan keagungan ayat kursi diawali dengan kalimat apa tauhid la ilaha illallah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dilemparkan ke tengah lautan. Sehingga Nabi Yunus alaihi salatu wassalam dimakan oleh al-hut, ikan besar. Masuk ke dalam perut ikan. Maka Nabi Yunus berada di tengah kegelapan, kegelapan di atas kegelapan. Kegelapan perut ikan yang demikian menghimpit dan sempit, juga kegelapan gelapnya samudra dan kegelapan malam, kegelapan di atas kegelapan. Kita tidak bisa membayangkan betapa gelapnya Nabi Yunus ketika itu, ketika berada di perut ikan. Apa yang diucapkan oleh Nabi Yunus? Apa yang diucapkan oleh Nabi Yunus ketika berada di tengah kegelapan? Allah berfirman di dalam surah Al-Anbiya, "Fanada fil zulumat", Maka ketika itu Nabi Yunus menyeru Allah di tengah kegelapan-kegelapan, kegelapan di atas kegelapan, an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Inilah ucapan Nabi Yunus alaihi salatu wasalam, la ilaha illa anta. Kalimat tauhid. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadai illa anta kecuali engkau ya Allah. Subhanaka maha suci engkau ya Allah. Ini kuntu minal zalimin. Sungguh aku termasuk orang-orang yang menzalimi diri. Iya. Doa Nabi Yunus alaihi salatu wasallam di tengah-tengah kegelapan mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Maka Allah selamatkan Nabi Yunus alaihi salatu wasallam. Ya selamatkan Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan dari perut ikan dan melanjutkan dakwahnya sehingga manusia mengikuti dakwah Nabi Yunus alaihissalam. Ya. Oleh karena itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis yang sahih sesungguhnya ada doa yakni doa saudaraku Nabi Yunus tidaklah seorang muslim membaca doa ini di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah kesempitan kecuali kecuali akan Allah beri jalan keluar bagi dia. Maka ucapkan kalimat ini ma'asyiral muslimin di tengah kesempitan hidup kita, di tengah hutang yang melilit, di tengah kesedihan-kesedihan dan musibah yang menimpa kita. Perbanyak kalimat tauhid, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin dengan penuh keyakinan bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di antara keutamaan kalimat la ilaha illallah sekaligus menunjukkan keutamaan ayat kursi yakni ayat ini diakhiri atau diawali dengan kalimat la ilaha illallah. Dan ini pula Allahu a'lam rahasia di antara hikmah kenapa disyaratkan untuk dibaca sebelum tidur. Sebelum tidur kita mengucapkan ayat ini, ayat kursi. Mungkin di antara hikmahnya agar akhir dari ucapan kita adalah kalimat apa? La ilaha illallah. Karena yang namanya tidur adalah akhul maut, saudara kematian. Bisa jadi kita tidur bablas tidak bisa apa?